Mitra bisnis, saya sering lihat orang jualan komputer ya. Dan saya lihat gaya orang yang menjual ini. Ternyata mereka yang betul-betul ahli jualan. Itu bukan hanya kata-katanya yang tepat. Dan bukan hanya caranya saja berbicara yang tepat. Tetapi ternyata seluruh bahasa tubuhnya. Ini menunjukkan gaya yang tepat untuk menjual. Jadi dari gerak-geriknya, body language-nya ya, antusiasmenya, dan emosi yang dia transfer dari penjual kepada pembeli bahwa barang ini betul-betul bagus Pak. Kami coba, sudah kami kirim ke banyak tempat dan memang yang terbaik. Ini terasa oleh pembeli. Salah satu hal kunci adalah kalau Anda jadi salesman yang baik, Anda tidak boleh merasa ragu-ragu terhadap produk Anda. Anda harus total yakin benar-benar 100% bahwa barang yang Anda jual itu baik dan menguntungkan pembeli. Kalau Anda tidak dapat yakin dengan produk yang Anda jual, sebaiknya Anda jual barang lain atau pindah pada perusahaan lain. Kalau Anda tidak yakin benar, maka Anda tidak dapat meyakinkan orang lain. Karena itu, di dalam diri kita ada bahasa tubuh tanpa terasa, ada antusiasme, ada emosi yang tanpa sadar dipancarkan dari diri kita. Karena itu orang yang baru menjual biasanya uncomfortable, tidak merasa nyaman bicara dengan orang, apalagi kalau dia merasa dia melebih-lebihkan fitur dan lain-lainnya, apalagi kalau dia merasa dia berbohong kepada pelanggan. Tanpa sadar pelanggan itu merasa bahwa orang ini tidak yakin dengan produknya. Kalau dia tidak yakin dengan produknya, apalagi pembeli.